Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita hidayah kepada Islam, kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Swt menguatkan hati kita, menetapkan hati kita di atas agamanya. Para ikhwah dan juga akhwat peserta HSI dimanapun antum berada, Alhamdulillah pada hari ini kembali kita aktifkan insyaallah tanya jawab tentang materi yang disampaikan di dalam HSI ini. Dan telah sampai kepada saya beberapa pertanyaan. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada Ana dan juga ikhwas kalian Pertanyaan yang pertama dari Muhammad Davin Ramadan. Beliau mengatakan, bolehkah saya membuat nadar dalam bentuk seperti di bawah ini? Jika saya melakukan ghibah dalam satu bulan ke depan, maka saya mewajibkan atas diri saya bersedekah. Sekian rupiah setiap kali saya mengghibai orang atau pernyataan yang semisal yang terkait dengan kemaksiatan dan lain-lain. Ya, sebagian ulama <clears throat> menyebutkan tentang permasalahan ini dan ini adalah termasuk usaha seseorang untuk mendidik jiwanya supaya dia menjauhi kemaksiatan, menjauhi dosa. Di antaranya adalah dengan cara seperti ini yaitu seseorang bertekad ya di dalam hatinya apabila dia melakukan dosa ini maka dia akan bersodakoh. Ini adalah usaha, usaha ya seseorang untuk membatasi dan menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa. Karena setiap kali dia melakukan dosa, ya maka dia teringat tentang e, perkara ini sehingga menjadikan dia e, tidak jadi untuk melakukan dosa tersebut. Ya, e, jadi sebagian ulama ada yang mengatakan demikian e, diperbolehkan, akan tapi e, tidak perlu kita bernadar. Ya, tidak perlu kita menjadikan ini sebagai nazar. Ya, e, jadi ucapkan ucapan ini tetapi niatnya bukan dengan nazar. Ya, niatnya bukan nazar. Ya, niatnya hanya ingin mendidik diri sendiri. Seandainya saya nanti melakukan kemaksiatan ini, maka saya akan bersodakoh. Dan niatnya bukan mewajibkan dirinya, ya, tapi ingin mendidik diri supaya e, menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Allah Ta'ala a'lam. Yang kedua dari hadi Abu Yoga. Pertanyaannya, hukum sihir yang benar haram atau makruh? Mohon penjelasannya. Syukron kathiran. Sihir hukumnya haram. Dan sudah kita sampaikan di dalam halakah sebagian dalilnya. Dan hukumnya adalah haram. Orang yang melakukannya berdosa. Bahkan apabila sihir tersebut dilakukan dengan mempersembahkan sesuatu kepada syaitan, melakukan kekufuran, kesyirikan, maka mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ Dan tidaklah Sulaiman kafir, tapi yang kafir adalah syaitan-syaitan yang mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Menunjukkan bahwa sihir ini adalah ajaran dari setan dan tidak boleh seseorang mempelajarinya, tidak boleh seseorang mengamalkannya, tidak boleh seseorang meminta orang lain untuk disihirkan dan seterusnya. Yang ketiga dari Ros Yuliani mengenai halakoh ke-15 dengan tema sihir. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apabila orang tidak menyadari, sebut saja A bahwa telah meminta sihir, berobat kepada tukang sihir, berkedok kiai, apa hukumnya? Segera dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dan semoga Allah SWT mengampuni dosa karena dia lakukan atas dasar ketidaktahuan dan semua kita adalah perlu belajar. Apabila sudah mengetahui yang hak, yang benar, dan mengetahui bahasa yang sebelumnya adalah salah, maka segera dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah SWT adalah zat yang maha memberikan taubat dan e, maha mengampuni. Yang kedua, apabila orang terdekat, <clears throat> sebut saja Z, dari si A tersebut mengetahui bahwa itu adalah praktek sihir tetapi tidak berani menasehati beliau si A. Apakah si Z ikut berdosa? Hal ini dikarenakan si A itu jauh lebih tua dan jauh lebih kaya dari si Z. Sehingga tidak dianggap oleh si A. Bukan itu saja. Sebenarnya Z pernah coba menasehati A untuk masalah lain. Akan tetapi reaksinya A marah besar dan malah menghina Z atas hal lain yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang sedang dibahas. Kewajiban kita adalah beramar ma'ruf dan juga nahi mungkar sesuai dengan kemampuan. Apabila seseorang melihat kemungkaran, dia berusaha untuk merubahnya sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana dalam hadis, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Apabila atau barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Dan yang demikian adalah selemah-lemah iman. Apabila si A melihat Z melakukan kemungkaran dan dia memiliki kekuasaan maka adalah dia rubah dengan kemungkaran tersebut. Kalau dia bukan penguasa dan bukan orang yang memiliki kekuasaan maka dia rubah dengan lisannya. Kalau dia mampu dengan lisannya, ya dengan sebutkan dalilnya atau di e, nasihati dengan nasihat yang baik. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Maka dengan hatinya. Dan ini adalah selemah-lemah iman, setelahnya ya tidak ada yang lebih lemah daripada itu. Jadi minimal seorang muslim kalau dia tidak bisa merubah dengan tangannya dan tidak bisa merubah dengan lisannya maka dengan hatinya. Seandainya memang kemampuan dia hanya bisa mengingkari kemungkaran dengan hati, maka dia tidak berdosa karena dia sudah mengingkari dengan dengan hatinya sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau dia bisa menasihati dengan lisan, sementara dia tidak lakukan yang demikian, maka dikhawatirkan ya yang demikian dia meninggalkan berarti telah meninggalkan apa yang wajib bagi dia karena kewajiban dia adalah mengingkari kemungkaran. Kalau dia mampu menasihati dengan lisan dan dia meninggalkan hal tersebut maka berarti dia meninggalkan kewajibannya. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan dari Lia Danarti, halakah yang ke-14. Bila kita berdoa di Raudhah apakah itu termasuk kategori gulu? Sebagian menyangka bahwasanya setiap tempat yang suci berarti e, mustajab doa di sana. Kita katakan tidak setiap tempat yang diutamakan oleh Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya kemudian menjadi tempat yang mustajab untuk berdoa. Mengatakan suatu tempat adalah mustajab untuk berdoa ini perlu dalil yang khusus dan eh, setahu saya tidak ada di sana keterangan ya dalil yang sahih bahwasanya raudhah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa tapi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga menunjukkan tentang keistimewaan tempat tersebut tapi untuk mengatakan ya ini adalah tempat yang mustajab maka perlu dalil wallahu taala a'lam Agung Basuki apa sajakah tujuh hal yang membinasakan tersebut soalnya yang ustaz sampaikan baru-baru saja yaitu syirik dan sihir ya disebutkan dalam hadis ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia mengatakan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ya ijtanibu as-sab'a al-mubiqat yang artinya adalah jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Ya kemudian setelah itu beliau ditanya oleh para sahabat, "Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna?" Wahai Rasulullah, apakah tujuh perkara tadi yang membinasakan? Kemudian beliau mengatakan asyirku billah wasihar wa qatlun nafsin lati haramallahu illa bil wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli المحصنات zahfi wa qadful Boleh menyebutkan tujuh perkara yang membinasakan. Maksudnya adalah membinasakan agama seseorang. Menunjukkan ini adalah perkara dosa. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari ketika perang dan juga menuduh seorang wanita yang terhormat, yang beriman, yang dituduh dengan berzina. Ini adalah tujuh perkara yang membinasakan yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan dari Ummu Yusuf, apakah ada sihir yang bukan merupakan kesyirikan? Contohnya, apakah rapalan yang diambil dari Al-Quran dengan tujuan supaya pasutri lengket juga termasuk sihir atau syirik. Ya, e, di sana ada sihir sihir yang e, tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Ya sebagaimana ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wa inna minal bayani la sihran." Wa inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya termasuk sihir adalah oh, ucapan yang bagus atau kata-kata yang indah. Nabi mengatakan ini adalah ter, eh, ter, ada dinamakan dengan sihir. Ya kenapa demikian? Karena ucapan yang indah dari seseorang ini ya bisa merubah ya pemikiran, bisa merubah pendapat, bisa merubah anggapan dan seterusnya sehingga dinamakan e, oleh Nabi SAW dengan sihir. Tentunya yang demikian ya tidak e, termasuk kesyirikan, tapi yang termasuk kesyirikan adalah yang ada kerjasama dengan syaitan. Kerjasama dengan syaitan dan e, setan ini tidak menolong seseorang kecuali apabila manusia mau kufur kepada Allah Azza wa Jal. Adapun rapalan yang diambil dari Al-Quran dengan tujuan supaya pasutri lengket apakah ini termasuk sihir atau syirik? Yang jelas amalan seperti ini tidak ada di dalam agama Islam. Ya, tidak ada di dalam agama Islam. Dan untuk menjadikan hubungan antara seorang suami dan istri ini baik, tentunya bukan dengan cara yang seperti ini, tapi di antara sebabnya yang paling utama adalah suami dan istri tersebut yang pertama menjaga ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Menjaga ketaatan kepada Allah. Jadi masing-masing kalau e, menjaga ketaatan kepada Allah, niscaya Allah Swt akan memberikan keberkahan, sakinah, mawaddah pada keluarga seseorang. Tapi kalau e, suami atau istri jauh dari Allah dan masing-masing tenggelam dengan kemaksiatannya, maka sangat ya dikhawatirkan sekali yang demikian akan merusak ya keluarganya dan akan menghancurkan sebuah keluarga. Kemudian yang kedua, di antara caranya adalah masing-masing dari pasangan berusaha untuk melaksanakan kewajibannya dan memberikan hak kepada pasangannya sesuai dengan koridor agama dan e, apabila seseorang melakukan yang berkebalikan dari itu, artinya dia menyanyiakan kewajiban dan tidak memberikan hak kepada pasangannya, maka ini bisa menjadi sebab ya e, lunturnya dan pecahnya sebuah keluarga. Ini saja yang bisa dilakukan di samping itu berdoa ya kepada Allah Azza wa Jal supaya dilanggengkan keluarganya. Ya adapun melakukan eh, amalan-amalan yang Eh, tidak disyariatkan dengan tujuan supaya e, suami istri senantiasa langgeng dan seterusnya maka yang demikian dijauhi. Pertanyaan dari Nurul Huda, apakah termasuk syirik bersolawat setelah sholat fardu? Tidak termasuk syirik. Ya, bersolawat. Ya, e, bersolawat. Yang pertama, bersolawat ini adalah amal soleh. Bersolawat untuk Nabi Alaihi Wasallam adalah amal soleh dan eh, solawat ada di antaranya yang mutlak dan ada di antaranya yang muqayyad. Ya, eh, solawat yang mutlak yaitu seseorang mengucapkan solawat ya di mana saja, kapan saja. Ya, semakin banyak dia bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka semakin besar pahalanya. Kemudian di sana ada solawat yang muqayyad, yang terikat. Artinya seorang muslim disunahkan untuk membaca salawat pada waktu tertentu. Seperti misalnya ketika masuk masjid atau keluar dari masjid. Ya atau membaca salawat setiap e, pagi dan juga sore. Ya termasuk adkar, adkarus sabah wal masa. Ini berarti salawat yang terikat dengan waktu tertentu. Nah, e, hendaklah kita iltizam ya Jangan sampai kita mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh agama atau membiasakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh agama. Nah, contohnya misalnya di sini setelah sholat fardu ya di sana ada zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma anta salam, minkas salam dan seterusnya. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca qul Allah al-falaq, annas ayat kursi. Ini semua datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ia membiasakan ia membaca salawat misalnya setelah salat fardu sementara tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian, maka ini tidak ada tuntunannya dan tidak seorang muslim berpegang dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat. Ya, zikir setelah sholat fardu ini sudah ada tuntunannya, tidak perlu ditambah. Ya, tidak perlu ditambah. Kalau ingin bersolawat setiap waktu bisa kita lakukan, ya, e, kapan saja dan di mana saja, tapi mengkhususkan setelah sholat fardu membaca sholawat, maka ini tidak ada tuntunannya. Dari Andi Kasmawati Apakah sulap itu termasuk kategori sihir? Ada di sana sulap yang hanya permainan tangan. Ya, kecepatan tangan, kemahiran menggerakkan tangan, maka yang demikian tentunya bukan termasuk sihir. Tapi para ulama mengingatkan, ya dikhawatirkan ini adalah termasuk jenis penipuan. Ya, jenis kebohongan. Ya. Oleh karena itu, eh, hendaklah dijauhi ya uh, uh, amalan yang demikian. Adalah dijauhi amalan yang demikian. Nah, Tita Afsari uh, beliau bertanya bagaimana hukum pernikahan seseorang dalam keadaan tersihir, pelet dan setelah pernikahan sang suami mengakui bahwa dia melakukan sihir untuk mendapatkan sang istri. Ya, Eh, kalau terpenuhi rukun dan juga syarat-syarat sahnya pernikahan, maka pernikahan tersebut sah. Ya, pernikahan tersebut sah. Apabila terpenuhi rukun dan juga syaratnya. Tapi orang yang sudah mengetahui dan sadar bahwasanya ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan, di dalam agama, maka adalah dia segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal dan memperbaiki keadaannya dan bertekad kuat untuk tidak melakukan yang demikian di masa yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Bagaimana cara menghilangkan sihir jika yang menggunakan sihir dalam satu rumah dengan yang disihirnya apakah sama dengan yang disampaikan Ustadz di halakoh ke-15? Ya, sama, kurang lebih. Ya, dengan uh, menjaga adkar, ya zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati jangan sampai kita menuduh seseorang tanpa bukti. Karena di sini setan sering berperan, ya dia membisiki yang kepada kita bahwasanya yang mesir adalah fulan dalam satu rumah atau tetangga atau satu dusun dan seterusnya dan maksudnya adalah ingin mengadu domba. Maka hati-hati seseorang jangan sampai menuduh orang lain mensihir sementara tidak ada di sana bukti yang nyata. Yang jelas eh, apabila sudah terjadi terkena sihir maka dia melakukan amalan-amalan yang sudah kita berikan isyarat sebagiannya di dalam halakoh. Pertanyaan dari Erna Ummu Andi Raihan. Apakah termasuk syirik jika memakai perantara suatu alat dan diberi air putih? Dibacakan bismillah dan al-fatihah niat lillahi ta'ala dijadikan sebab untuk mengobati sakit? Dan apakah air yang sudah didoakan orang soleh? Istilahnya kiai yang dianggap obat termasuk syirik. Pengobatan dengan air putih tidak masalah. Ya, ya e, merukyah dengan air putih, misalnya air putih, ya segelas air putih, kemudian kita bacakan ya Al-Fatihah. Kemudian kita tiupkan di dalam air putih air putih tersebut atau doa-doa dari Nabi kemudian kita tiupkan di air putih tersebut kemudian diminumkan kepada yang sakit tidak masalah yang demikian. Ya ini adalah termasuk rukyah yang syar'iyah, ya rukyah yang disyariatkan dan bukan termasuk kesyirikan mengenai halakoh yang keenam, apa itu tauhid? Berikut penggalan hadis yang saya belum tidak paham akan maknanya. Maka haram harta dan darahnya yaitu tidak boleh diganggu dan perhitungannya atas Allah. Mohon penjelasannya. Iya. Yaitu barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Artinya dia seorang muslim. Ya seorang muslim dan orang yang se e, seorang muslim maka diharamkan hartanya dan juga darahnya. Artinya diharamkan kita untuk mengambil hartanya. Dan diharamkan kita menumpahkan darahnya. Ini adalah termasuk hak seorang muslim ya man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah ada orang kafir misalnya dia mengatakan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah dan dia mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah artinya dia sebagai seorang muslim sekarang haruma maluhu wa damuhu maka enggak boleh kita ambil hartanya dan tidak boleh kita ganggu darahnya Nggak boleh kita tumpahkan darahnya kecuali dengan hak. Ya, wa hisabuhu Allah dan hisabnya adalah adalah atas Allah. Maksudnya kita menerima zahirnya saja. Kita menerima luarnya saja. Dia mengatakan la ilaha illallah, mengatakan Muhammad Rasulullah ya sudah. Berarti dia seorang muslim. nggak boleh diganggu hartanya maupun jiwanya. Adapun isi batinnya dia pura-pura, dia membohongi kita, dan seterusnya. Ini bukan hisap kita, ini bukan kita yang menghitung. Tapi yang menghitung siapa? Yang menghitung adalah Allah Azza wa Jal. Kita sebagai seorang hanya melihat lohirnya saja, kita nggak bisa melihat batin seseorang. Allah yang menghitung mereka, Allah yang akan menghisap hati hati mereka. Itu maksudnya. Novella Putri Bangsawan saya mau bertanya, apakah ada doa untuk menyembuhkan suatu penyakit misalnya bacaan yang bisa dibacakan pada bagian tubuh yang terdapat benjolan? Karena banyak sekali orang-orang yang menyembuhkan penyakit semacam itu ke dukun-dukun. Ya. nggak ada ya bacaan khusus ya e, apa kalau terkena benjolan misalnya maka doanya ini nggak ada bacaan khusus. Yang jelas e, Al-Qur'an adalah sifat. Ya Allah SWT mengatakan, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Katakanlah bahasanya, eh, Al-Quran ini adalah eh, petunjuk dan juga obat bagi orang-orang yang beriman. Termasuk rukyah syariah merukyah dengan Al-Quran. Ya, apabila misalnya terjadi penyakit di tubuh bagian tubuh tertentu maka silahkan bisa ditempelkan tangan kanan kita atau telapak tangan kita kemudian kita bacakan Al-Fatihah atau dengan eh, doa dari Nabi Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama ya atau dengan bahasa kita ya Allah ampunilah eh, ya Allah eh, sembuhkanlah ya Allah sembuhkanlah boleh yang demikian ya tidak masalah adapun e, mengkhususkan e, bacaan Al-Qur'an tertentu ya e, misalnya pada e, apabila terkena benjolan maka e, membaca ayat ini misalnya maka ini tidak e, ada tuntunannya wallahu taala a'lam dari Galuh Pramitasari kelompok falasifah itu yang seperti apa? Ya, falasifah maksudnya adalah ahli filsafat ya ahli filsafat. Mereka lah yang dimaksud dengan al-falasifah. Ya mereka e, termasuk orang-orang yang e, mengingkari adanya karamah. Termasuk orang-orang yang mengingkari adanya karamah. Nah. Pertanyaan dari Husnul Aulia. Apakah orang yang meninggal di hari Jumat akan terjaga dari fitnah kubur? bila semasa hidupnya kurang melaksanakan amal kebaikan atau pelaku maksiat sekalipun. Nah, orang yang mendapatkan eh, orang yang meninggal dunia di hari Jumat maka terjaga dari fitnah kubur. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia akan selamat dari fitnah kubur, artinya tidak ditanya dengan tiga pertanyaan. Tapi perlu kita ketahui belum tentu orang yang selamat dari fitnah kubur kemudian dia bisa selamat dari azab kubur. Jadi fitnah kubur, selamat dari fitnah kubur keutamaan tersendiri. Selamat dari azab kubur juga keutamaan tersendiri. Terkadang seseorang selamat kedua-duanya. Fitnah kubur dia selamat, demikian pula azab kubur dia selamat karena dia orang yang taat dan diampuni dosanya oleh Allah ada sebagian orang mendapatkan keutamaan selamat dari fitnah kubur. Yaitu karena dia meninggal di hari Jumat dan dia seorang muslim. Tetapi karena dia dahulu melakukan dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah ketika dia di dunia atau dia tidak bertobat kepada Allah, maka bisa jadi seseorang selamat dari fitnah kubur tetapi dia tidak selamat dari azab kubur. Wallahu taala a'lam. Priani Nawangsari, apa artinya gulu? Gulu artinya adalah berlebih-lebihan. Seseorang gulu kepada orang yang soleh, maksudnya adalah berlebih-lebihan kepada orang soleh tersebut. Misalnya menganggap orang soleh tersebut mengetahui ilmu yang gaib. Ya, ini berarti gulu. Atau seperti orang Nasrani. Orang Nasrani gulu terhadap Nabi Isa menganggap Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan ini namanya gulu berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa. Baik. Kemudian eh, Muhammad Azwan bin Muhammad Asr. Apakah maksud berlebih-lebihan terhadap orang soleh seperti mendudukkan mereka di atas kedudukan sebagai manusia? Ana tidak memahami maksud mendudukkan. Mendudukkan yang seperti apa? Iya. Maksudnya adalah menganggap dia memiliki kedudukan di atas kedudukan yang sebenarnya atau tingkat derajat yang sebenarnya. Ya, mengangkat dia, mendudukkan dia di atas dari yang sebenarnya. Ini namanya gulu. Contoh misalnya orang yang soleh berlebih-lebihan terhadap orang yang soleh. Orang yang soleh seperti manusia yang lain. Ya, kalau kita yang mendudukkan dia, menganggap dia ya di atas manusia yang biasanya seperti misalnya e, menganggap orang yang soleh tersebut tahu ilmu yang gaib tahu ilmu yang gaib sementara ya dia bukan seorang nabi yang diberikan sebagian ilmu gaib oleh Allah Azza wa dengan kehendak Allah maka ini termasuk uh, eh, gulu terhadap orang soleh tersebut. Mengatakan bahwasanya dia tahu kapan dia meninggal dunia, atau boleh kita berdoa kepada uh, orang soleh tersebut. Padahal yang berat untuk diminta dan diibadai adalah Allah. Kalau kita berdoa kepada orang soleh tersebut berarti kita mendudukkan dia di atas kedudukannya. Dia manusia biasa. Mengapa dia diberikan ibadah disembah selain Allah berarti mendudukkan dia di atas kedudukan dia sebagai manusia. Nah, ini termasuk ulu. Baik, yang terakhir pertanyaan dari Marhaban Safrudin, bolehkah seseorang meminta kepada seorang ustadz begini, Ustadz mohon berkah doa atau berkah tausiah di acara ini. Nah, ini perlu diperjelas lagi maksudnya bagaimana. Eh, dia mengatakan Ustadz mohon berkah doa atau berkah tausiah ya jadi pakai ucapan yang jelas saja kalau dia ingin minta doa ya yang jelas mengatakan Ustadz tolong doakan ya, ini jelas maksudnya bagaimana uh, tolong doakan untuk kami semuanya maka ini jelas ya jadi maknanya ini bagaimana maksudnya perlu diperjelas kembali uh, dan seorang muslim Ya berusaha untuk berbicara kepada orang lain dengan sesuatu yang jelas dan bisa dimengerti ya maksudnya. Allah taala a'lam. Baik, uh, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan mohon maaf tadi ada uh, apa uh, keterlambatan karena masalah teknis. Seolah akan kita usahakan untuk minggu depan ini dimulai jam 11. Ya, dimulai jam 11 siang atau jam 7 pagi waktu Madinah. Wallahu taala a'lam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.